bacanya, kita pelajari isi isi Lah, bagaimana mempelajari isi-isi Al-Quran? Bagaimana mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran? Bagaimana mempelajari maksud dan tujuan dari Al-Quran? Saudara-saudara, tentulah kita tidak dapat mengetahui apabila tidak kita belajar. Apabila kita tidak belajar karena manusia siapapun diwujudkan dalam alam dunia ini dalam keadaan butuh. Tidak ada manusia hidup lalu pintar, itu tidak ada. Bahkan manusia itu mempunyai ciri khas wa insanu daluman jahula. Ini ciri khas manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu disampaikan kepada umat dengan dijelaskan oleh Nabi dengan amal perbuatannya dengan sabda-sabdanya dengan penjelasan dan keterangan-keterangannya karena walaupun pada saat itu sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang ahli bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahkan mereka bukan karena pelajaran, tetapi mereka mengenal bahasa Arab itu bisalikoh dengan watak dan dengan asli hingga pada saat itu pun sudah tidak membutuhkan ilmu-ilmu tata bahasa hingga ilmu-ilmu al-ulumul arabiyah waktu itu tidak ada tidak ada ilmu nahu tidak ada ilmu saraf tidak ada ilmu ma'ani, tidak ada ilmu bayan, tidak ada ilmu badi, tidak ada ilmu-ilmu yang ada sangkut paut dengan bahasa karena mereka spontan langsung otomatis bisalikau berbahasa Arab. Tetapi Al-Quran waktu diturunkan, toh perlu ada penjelasan dan keterangan. Karena merupakan tuntunan, merupakan bimbingan, merupakan ajaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala ada kalanya bahasanya pun, ada kalanya belum atau tidak dipahami. Karena itu Nabi Muhammad SAW lah yang menjelaskan, yang menyampaikan, yang mengajarkan, yang menerangkan kepada keseluruhannya. Saudara-saudara, kalau kita baca beberapa kitab daripada tafsir dan ulumul Quran, di antaranya Al-Itqan fi Ulumil Quran lil Imam Jalaluddin As-Sayuti. Di sana ada suatu cerita bahwa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya orang, "Ya Abu Bakar, apakah artinya abban wa inaban wa abba wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa abba? Apa abba itu?" Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Arab Koh, Arab asli, tulen, dan sahabat yang kesatu. Waktu ditanya apa abdan itu. Apa jawabnya? Ayu sama billun. wa ayu ardin tuqillun an aqula fi kitabillahi ma laisa li bihi Langit mana yang mau ngiup-ngiupi saya? Bumi mana yang akan membawa saya? Saya akan mengatakan di kitab Allah yang saya tidak tahu. Nah, di sinilah persoalannya. Jadi Al-Quran ini kalamullah yang diturunkan merupakan ilmu, merupakan tuntunan, merupakan bimbingan daripada Allah dan Nabi lah yang memberikan penjelasan. Dan sahabat-sahabat sifatnya sangat merendah diri, sangat tawaduk, dan takut tidak berani mengeluarkan apa-apa dengan akal pikiran mereka sendiri. Hingga jawaban Sayyidina Bakar itu kita dapat mengetahui bagaimana. Bukan seperti orang yang sembrono-sembrono. Ilmu tidak ada, pengertian bahasa kurang, kadang-kadang sudah sepont langsung akan menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri. Maka itulah Nabi sudah menentukan. Man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan dalam Al-Qur'an dengan akal pikirannya supaya pesan tempat di neraka. Supaya siap sedia menempati neraka. Sebab ini kalamullah. Nah, karena itu karena ini kalamullah merupakan tuntutan merupakan bimbingan, merupakan imam. Maka oleh Allah diwahyukan kepada Nabi, Nabilah yang menunjukkan. Apa maksud daripada Al-Quran itu? Apa penjelasan daripada Al-Quran itu? Karena itulah saudara-saudara. Kita harus mengetahui isi Al-Quran. Tetapi bagaimana kita dapat mengetahui isinya? Tadi sudah saya katakan harus dengan belajar harus kita dengan belajar. Bagaimana kita belajar? Belajar yang sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat dan selanjutnya hingga sampai kepada kita ini. Maka itu bagi kita kaum muslimin makin lama sebetulnya makin baik. Sebetulnya makin ringan. Sebetulnya makin enteng. Apa sebab? Karena ilmu-ilmu itu sudah dicatat, sudah dijadikan kitab, sudah dijadikan buku oleh ulama-ulama dahulu. Sudah matang. Ilmu-ilmu dalam agama Islam ini seluruhnya ini sudah matang. Jadi kita ini harus mengatakan kepada ulama-ulama dahulu jazahumullahu khairan katsiran. Kenapa? Karena mereka-mereka itu yang berusaha. Kalau kita akan memasuki bagaimana kita memahami Al-Quran. Bagaimana kita dapat mengetahui Al-Quran. Bagaimana kita dapat memahami isi Al-Quran. Terutama kita yang tidak mengerti bahasa Arab. Mengerti kita ini hanya dengan pelajaran dan kita belajar kadang-kadang masih seperapat. Kadang-kadang masih 50% itu sudah untung. Bahasa Arab bahasa yang luas. Bahasa yang dalam. Penuh kata-kata mutaradifatnya. Dan mengandung kata-kata arti hakikah Dan ada kata-kata yang bisa diartikan majazan. Dan sebagainya Apalagi sebagai kita yang bukan ahli bahasa. Hanya dengan pelajaran sedemikian bahasa sedemikian itu, maka hendaknya kita mempelajari mengikuti apa yang telah diwariskan oleh ulama-ulama yang ahli. Ulama-ulama yang sudah menyidiki secara meluas dan mendalam. Yang kesemuanya itu dengan tertib.

tidak cukup dengan terjemahan-terjemahan. Kenapa? Karena kalau kita membaca hanya dengan terjemah, terjemahan-terjemah itu menurut tingkat derajat dan kekuatan si penerjemah seperti si, si mutarjim. Kadang-kadang pahamnya mempunyai kalimat itu kalimat Al-Quran diartikan model itu. Lalu kita jalan ini berarti kita hanya mengikuti pengertian orang biasa. Sedangkan lukutul Al-Quran itu lain daripada ini. Nah, karena itu tidak dapat melalui hanya kitab-kitab terjemah, tetapi harus kita mempelajari bagaimana orang-orang dahulu mempelajari dan bagaimana orang-orang dahulu menurunkan kepada kita kitab-kitab ilmu-ilmu pengertian-pengertian tentang Al-Quran itu yaitu yang terkenal dengan kitab-kitab tafsir Al-Quran yang sekarang kita bisa menghadapi beberapa macam kitab kita tinggal mempelajari